Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al mandum Al-Baiquniyah. Sebelum kita lanjutkan kata terlebih dahulu barakallahu fikum abda'u bilhamdi musallian ala sampai akhir pantun yang sudah kita baca. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa min aqsamil hadithi indah wa kullu hadis atau awal hasohi wa asal isnadu wa lam yusharra aw yu'al yarwihi adlun wa kitab an mithli muktamadun fi nafsi wa nafsi al hasanu al hasanu ma'ruf turfan wa istaharat rijaluhu la kasahih istaharat wa kullu awa Wa kullu ma kullu ma an an rut wa kullu ma an apa? Wa kullu wa kullu ma an Setafal belum? Ayo bismillah. Bismillah, bismillah. Huh? له وكل, وكل واحد أتى محل أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في في نقله معتمد في ضبطه ونقله والحسن مرفوع مرفوع ترقد آه. معروف رجال ولا قصه اشتهرت وكل ما عن ربه قد به حسن الفسوق وكل ما عن قد به به Wasmil. Wa kullu wa kullu fadhihi. Fadhihi. Rutbatul husni. Wa kullu husni. Wa <laughs> Baik ya. Nanti lihat lagi nanti. Terus? وما وما أضيف للنبي وما وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابعه هو مقطوع والمسند والمسند متصل إسناد من والمسند والمسند المتصل والمسند المتصل الإسناد من والمسند متصل bukan متصل متصل muttasilu Mutasilu, isnad isnad. wal musnadul muttasil isnadil min muttasil apa Isnadil min rawihi Isnadil min rawihi hatta mustafa wa lam yaban walam yaban walam yabin eh itu harokat-harokatnya kalau ngapal diperhatikan harokatnya biar nanti enggak keliru kalau keliru nanti artinya artinya juga keliru ya bismillah Wal Hasan udah belum tadi? Wal Hasan udah belum? Awas, lah Apa? Apa? ذكر بالحسن قصور وهو ضعيف وهو أقسى من قصور وما أضيف للنبي المرفوع وما التابعين وما التابعين والمقطوع والمسند وما والمسند المتصل إسناد من يرويه كالمصطفى Hmm. Perhatikan apa? Wal musnadu Ayo, bismillah. serius. Apa? قبل المنزلي وتمد في قبضه ونقده فأفسد بعضهم فتحا ولد رجاله لا قسمه اشتهرت وكل ما بدل البشر فهو الضعيف وهو أكثر من وهو أكثر من قدر وما أضيف للنبي المكفوء وما للتابعي هو المكفوء والمسند المتصل إسناد منه رويه حتى المصطفى ولم يبن. أوا صلاة. الحمد لله وصلي على محمد خلق من وسيلة وعلم أصحاب الحديث وكل وائل حتى حدث. هو الصحيح وهو من الاصل اسناده والمشير او العالم يروي أن الضابط عن مثله معتمدا في كتبه ونقله والحسن والحسن المعروف ترك والذي جاله لا صحيح اشتهارا وكل ما المثبت الحسن فالصحة والضعيف وهو أقسامها كثر فما أضيف للنبي المكروه وما لتابعه والمقطوع والمسند المتصل إسناد من رويه حتى المصطفى ولم يجد. آه، التابعين والمقصود Apa? والمتصل الإسناد والمتصل Apa? والسند Apa? والسند المتصل Wal musnadu. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى والمقصود Ayo. Bismillah. محمد خير النبي أرسل ومن أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعلم يرويه يرويه عدل ضابط يرويه عدل ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجال لك الصحيح اشتهر وكل ما عنده وكل ما عنده نسبة الحسن قصد فهو فهو فهو الضعيف- Qasur. Apa? فهو الضعيف وهو أقسى من كثير وما أضيف للنبي المرفوع وما لسان هو المسؤول والمسند متصل الإسناد من روي حتى المصطفى ولم يزل Ayo. Bismillah. ودين من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتى وحده أول والصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يصل أو يوهم يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا ولا رجالها كالصحيح اشتهرت وكل ما عن عباد الحسن قصر وكل ما عن عباد الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام الكتب Nah, barakallahu fikum kita lanjutkan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Sebenarnya pembahasan yang baru ini nah masih berkaitan masalah Mustafa. Nah, apa makna Mustafa? Wa illa yang disebutkan di situ adalah pantun yang baru tapi yang dibahas masalah Mustafa. Nah, karena Mustafa terulang di situ lafadznya. Sebelumnya ya kan min rawihi hatal Mustafa lam yabin. Itu nanti di situ juga ada Mustafa lagi. Nah, Mustafa ini siapa? Nama orang atau siapa? Istilah untuk siapa gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Yang jelas kemarin sudah kami jelaskan, musnad itu memiliki dua makna, lughatan wastilahan. Secara bahasa, secara istilah, mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus? Sudah kita lewati kemarin, mana yang umum, mana yang khusus? Abdullah makna secara istilah atau makna secara lughah? Yang lebih khusus yang mana? Secara istilah yang lebih umum secara lughah karena secara lughah intinya menyandarkan nah barakallahu fikum riwayat atau hadis tersebut kepada si pengucap atau yang mengucapkannya. Tapi kalau secara istilah harus disandarkannya sampai kepada Rasulullah SAW, ya kan? Nah, seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-Imam Al-Baiquni rahmatullahi alaihi wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Upayakan baca pantunnya kalau memang diharokati kasih harokat kalau tidak jangan diharokat sendiri. Paham ya? Kalau sukun disukun, jangan dikasih harokat sendiri karena khawatirnya lantunannya nanti berbeda. Paham ya? Karena yang pantun seperti itu. Seperti ini sekarang antum misalkan antum baca dengan harokat. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasilu isnaduhu lil mustafa fal muttasilu. Itu walaupun enak, mudah tapi keliru. Susunannya enggak seperti itu sukun-sukun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti nam Antum baca tadi ya, atau haddahu. Ini atau haddah itu aja. Paham ya? Jadi yang disukun disukun, yang dikasih harakat harakat. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Qauluhu al mustafa ma'khudatun ma'khudatun minas safwah. Mustafa itu diambil dari kata safwah itu pilihan wa ya khiyaru syai'. Eh, pilihan terhadap sesuatu. Jadi yang paling pilihan Mustafa yang sesuatu yang dipilih, yukhtar dipilih. Wa asluha fil lughah al mustafa bita. Perhatikan baik-baik ini. Asal usulnya kata ini dalam bahasa dalam bahasa Arab itu dari mustafa, mustafa. Taknya itu diubah menjadi ta. Istilahnya dalam musharaf apa namanya? Apa istilah dalam musharaf? Apa istilah dalam musharaf? Ibdal. Nah, barakallahu fikum. Jadi taknya diganti dengan ta mustafa, mustafa gitu. Nah, barakallahu fikum. Wal qaidah qaidahnya annahu idza istama'at as-sad wa ta ini. Kaidahnya apabila berkumpul antara sad dan ta ini perhatian Bapak ini ya. Wa subiqat ihdahuma bisukun. Sad dan ta kemudian diawali didahului salah satu keduanya dengan sukun. Al-mus eh, al-mustafa. Sad dan ta bertemu atau enggak situ? Ewa. Fa innaha tuqlabu ta'an fatasirul mustafa. Naam, barakallahu fikum seperti itu. Naam, sekarang antum perhatikan sad dan tak bertemu, salah satu di antara keduanya diawali dengan sukun atau enggak? Disukun atau enggak? Didahului dengan sukun atau enggak? Ananya sadnya diubah taknya jadi ta. Mustafa. Paham belum antum? Eh, perhatian baik-baik. Naam. Fatasiru Mustafa. Walam fi kauli al Mustafa. Perhatikan lam dan lil Mustafa. mana ilah, Eh ilal Mustafa. Masya Allah. Lamnya aja maknanya ilah di situ. Jadi seakan-akan wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu ilal Mustafa. Gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi masing-masing perawi mendengar dan bersambung sanatnya sampai kepada Mustafa. Siapa Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ay ilal Mustafa fal muttasil huwa al muttasil huwa al qismus sabi'u min aqsamil hadis al madhkur fin nadhm. Nah, ini perhatian baik-baik. Muttasil itu pembagian yang ketujuh dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun. Pertama, sahih, kedua, hasan, ketiga, dhaif, keempat, marfu', kelima, mauquf, keenam, Huh? Atau mau enggak dihitung? Hmm? Maktuknya ya, maktuknya. Itu yang keenam maktuknya, kemudian tujuh apa ini? Mutasil. perhatikan. Lihat sini, Wa fi ta'rifihi qaulan li ahli ilm. Untuk mengenai definisinya ada dua pendapat menurut ahli ilm. Dua pendapat mengenai definisi mutasil bersambung itu bagaimana? Fal muttasilu ala kalam muallif mutasil menurut ucapan muallif maknanya adalah al marfu' alladhi akhodahu kullu rawin amman fawqahu sama'an. Perhatikan baik-baik ini. Jadi mutasil berdasarkan ucapan muallif maknanya adalah al marfu' itu hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW alladhi akhodahu yang mengambilnya adalah setiap perawi tersebut mengambilnya aman dari orang yang fauqahu samaan orang yang lebih tinggi orang yang di atasnya maksudnya yang mendengar maksudnya mendengar masing-masing perawi mendengar orang yang di atasnya gitu paham ya itu dikatakan mutasil jadi mutasil itu gini bersambung sanatnya masing-masing perawi mendengar dari perawi yang di atasnya yang di atasnya yang di atasnya paham belum karena awal mulanya kan haddatsana fulan an fulan, haddatsana alan. Itu masing-masing perawi yang mengucapkan tersebut mendengar dari perawi yang berikutnya, perawi yang berikutnya. bang ya? Itu namanya syaratnya bersambung mutasil. Nah, Jadi <clears throat> mutasil itu ternyata apa? marfu. Karena yang namanya mutasil bersambung itu otomatis apa? marfu, tapi tidak meng, tidak mengharuskan setiap yang mutasil ini nantinya apa? Nah, ini secara bahasa ya, tidak mengharuskan yang mutasil itu nanti sahih sampai kepada Rasulullah. Paham ya? Intinya mutasil sanadnya bersambung. Bersambung sampai mana? Kalau sampai pada Rasulullah marfu, sampai pada sahabat namanya apa? Mauquf, sampai kepada tabi'in namanya maqtu. Itu aja sudah. Nah. Jadi ingat-ingat ya al-marfu alladhi akhadahu kullu rawin yang mana yaitu suatu hadis yang marfu yang apa yang masing-masing perawi mengambilnya amman fawqahu samaan dari apa? Dari perawi yang di atasnya atau orang yang di atasnya, maksudnya samaan dalam keadaan mendengar. Maksudnya mendengar dari perawi yang setelahnya dan setelahnya. Fasyaratul mu'allifu lil muttasil syartain. Mu'allif di sini mensyaratkan untuk mutasil dua syarat. Pertama, as-sama'u bi an yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu ini. Syaratnya ketat juga ternyata ya. Perhatian baik-baik. Jadi sanad dikatakan mutasil itu dua syarat katanya. Pertama, as-sama'u bi an yasma'a kullu rawin mimman rawanhu. Pertama ada sama'. Sama' itu mana mendengar. dia itu dengan catatan masing-masing perawi mendengar dari apa? Dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Masing-masing perawi mendengar dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Paham belum ini? Naam. Jadi mendengar. Haddatsana fulan, haddatsana alan. Nah, fulan ini benar-benar mendengar si alan gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Yang kedua an nama marfu'an ilan nabi. Syarat yang kedua harus marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Mau soalnya ya? Paham belum ini? Jadi al-muallif siapa al-muallif di sini? Al-Imam Baikuni ya. <laughs> nah, barakallahu fiikum. Al-muallif ini siapa Ihsan? Al-Imam Al-Baikuni. Baikuniyah itu matanya. Paham ya dengan Al-Imam Baikuniyah? Baikuni Baikuni itu Imam Al-Baikuni, matanya matan Baikuniyah pensyarahnya Ibnu Saimin, jangan sampai keliru. Amnya ya? Qala al-muallif maksudnya muallif zina adalah apa? Al-Imam Al-Baiquni. Paham belum ini? Ayo ambar kalau fikum. Jadi menurut muallif itu mutasil syaratnya dua. Pertama apa masing-masing perawi mendengar dari perawi yang berikutnya dan berikutnya. Syarat yang kedua apa? Harus marfu sampai kepada Rasulullah SAW atau sampai kepada Nabi SAW. Maaf salah ini ya. Kita lihat berikutnya liqaulihi lil mustafa yakni ilal mustafa wa bina'an 'ala dzalik fal mauquf wal maqtu' la yusamma muttasilan. Ini perhatian baik-baik ilmu mustalah itu enggak sembarangan ya. Mustafa itu maksud bagaimana sampai kepada Mustafa, sampai kepada Rasulullah. Wa bina'an maka dibangun 'ala dzalik atas penjelasan atau ucapan tersebut fal mauquf maka mauquf wal maqtu' dan maqtu' la yusamma muttasilan, enggak dikatakan mutasil. Mauquf sama maktu tidak dikatakan mutasil karena tidak bersambung sampai kepada Rasulullah. Kalau maktu sampai kepada siapa Abdul Aziz? Tabi'in. Kalau mauquf sampai kepada siapa tadi? Sahabat. Kalau marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, dibangun di atas ucapan yang diucapkan mualaf tersebut berarti kalau sampai pada sahabat atau tabi'in bukan mutasil walaupun sanatnya bersambung gitu loh maksudnya ya nah Li'anna al-mu'allif isyarata an yakuna muttasilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mu'allif mensyaratkan bahwasanya harus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil maqtu'i wal mauquf lam yattasil as-sanadu ila Nabi